Kemudian hendaknya jika kita ingin dikabulkan doanya adalah meninggalkan makanan, minuman dan pakaian yang haram. Sebab makanan dan minuman serta pakaian haram yang kita pakai itu menjadi sebab terhalangnya doa. Jadi kalau misalnya kita ingin dikabulkan doanya, tinggalkan makanan-makanan yang haram. Baik haram pada zatnya atau haram cara mendapatkannya. Sesuatu yang haram jelas. Atau cara mendapatkannya. Makanan yang kita makan halal. Nasi, lauk. Tapi cara mendapatkannya dengan sesuatu yang haram. Dengan cara menipu, berbuat curang, korupsi, dan lain sebagainya. Maka ini pun menjadi sebab terhalangnya doa. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah saw bersabda, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Wa inna Allaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada para mursalin, kepada para rasul. Apa yang Allah perintah kepada para rasul? Yaitu ya ayuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat toyibat makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu solihah dan beramal solihlah. Selanjutnya, kata Rasulullah, Ya ayuhaladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Summa zakaro ar-rajul yutilus safar. Kemudian setelah Rasul menjelaskan tentang ayat-ayat di atas, perintah Allah untuk memakan yang baik dan larangan Allah untuk memakan yang haram, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan seorang laki-laki, yaitu Yutilus Safar, seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang. Ya, yang kita ketahui bahwa salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika kita safar, ketika kita bepergian. Maka manfaatkan kesempatan kalau kita sedang bepergian berdoa, baik untuk kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Karena waktu Salah satu waktu yang mustajab adalah ketika kita sedang melakukan safar. Kemudian Ash'asa akbar. Laki-laki yang bepergian ini rambutnya penuh dengan debu karena banyak bepergian. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rob, ya Rob berdoa kepada Allah, wahai Robku, wahai Robku. Wa mat'amuhu haram, tapi yang dia makan sesuatu yang haram. Wa masyrabuhu haram, yang dia minum sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, yang dia pakai sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, yang dia makan pun sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana aku akan mengabulkan doanya? Bagaimana dia akan dikabulkan doanya? Hadis rawahu Muslim. Padahal safar itu salah satu sebab terkabulnya doa. Doanya mustajab. Tapi karena yang dia makan dan dia minum juga dia yang dia pakai itu sesuatu yang haram, maka terhalang pengabulan doanya.